oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz Hafizallah Ta'ala Sekarang kita masuk pada poin ke-41. Al-Imam Tahawi rahimahullah berkata, وَالشَّفَاعَةُ lati إِدَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ Dan syafaat yang disimpan oleh Rasul SAW bagi mereka, itu bagi umatnya adalah hak. Kama yafil akbar. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang berikutnya wal misaqul ladhi akhadahu Allah taala min Adama wa dzurriyyatihi haqqun. Dan perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya adalah hak. Ini yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah yang merupakan prinsip-prinsip akidah al-sunnah wal jamaah. Yang pertama tadi tentang masalah asyafa'ah. Disebutkan di sini dalam syarahnya asyafa'atu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Di sini yang dibahas berkaitan dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh sudah kita sampaikan dahulu bahwasanya pada hari kiamat nanti yang memberikan syafaat sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, syafaatil malaikatu wan nabiyun wan mu'minun. Para malaikat akan berikan syafaat, para nabi akan berikan syafaat, demikian pula orang-orang yang beriman. Namun yang dibahas di sini adalah syafaat khusus yang dimiliki atau yang Allah berikan kepada nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang Allah berikan kepada Rasul SAW <clears throat> itu anwa. Ada bermacam-macam. Ya, ada bermacam-macam bentuknya. A'zamuha syafa'atuhu li anil mawqif jami'an hatta yafsirallahu bainahum. Syafaat yang pertama dan ini yang paling utama dan yang paling agung yaitu syafaat beliau kepada seluruh umat manusia di padang mahsyar ketika mereka menunggu untuk diputuskan perkara mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah manusia datang kepada Nabi Nuh atau kepada Nabi Adam pertama kali, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup untuk memenuhi permintaan mereka. <clears throat> Namun Nabi kita Muhammad SAW jadi menunjukkan akan kemuliaan beliau dan keutamaan beliau dibandingkan dengan semua para ambia, maka beliau pun datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mengatakan irfarosak wasatu tawasatu syafa. Angkatlah kepadamu. mintalah engkau akan diberi, mohonlah syafaat engkau akan diberi syafaat. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara hamba-hambanya. Dan ini merupakan syafaat yang paling besar, yang paling agung yaitu pada waktu di padang masa. Makanya syafaat ini dinamakan asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling agung karena mencakup seluruh umat manusia karena para ambia tidak sanggup untuk mewujudkannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Dan ini yang merupakan salah satu keistimewaan Nabi kita dibandingkan dengan para ambia sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, Uti itu khamsan lam yutahunna nabiyun qabli. Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya uti itu syafaat. Aku diberi syafaat. Kata ulama yang dimaksud di sini adalah asyafaatu al-udma, syafaat di pada masa nanti wariyasa fayakul Allah alahu. Ya, Allah berfirman kepada Nabi SAW setelah beliau sujud kepadanya, isfa tu syafa. Ya, bila syafaat atau mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Wahya sabitatun bila raib. Syafaat udhma ini suatu hal yang tetap yang harus diyakini tidak boleh diragukan karena hadisnya dalam Sahih Bukhari. Wahakun bila main dan ini adalah syafaat yang hak, tidak boleh juga diragukan. Ini syafaat Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, wa kadzalika syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man tasawat hasanatuhu wa sayi'atuhu. Yaitu syafaat Nabi SAW bagi orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu setara dengan timbangan amal kejelekannya. Nah ini dimasukkan kemana? Ke surga atau neraka? Kebaikannya dan kejelekannya ya kalau bisa dikatakan 50-50. Mau kemana dia? Maka dengan syafaat Nabi SAW orang itu pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Wa minha yang ketiga, wa minha syafa'atu fi aqwamin umira bihim ilan nar. Kemudian diantaranya, itu diantara syafaat Nabi Sallam yaitu syafaat beliau untuk sekelompok manusia tentunya dari orang-orang yang beriman fi aqwamin umrabim ilanna. Mereka ini layak dan patut untuk masuk neraka. Sebetulnya seperti itu. Kejelekan mereka sangat banyak. Namun sebelum mereka masuk ke neraka, mereka dicegah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Eh sudah hampir masuk neraka, namun dengan syafaat Nabi sallallahu mereka pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Wa minha yang keempat syafa'atuhu fi raf'i darajati man yadkhulul jannah faqa ma yastahiq. Yaitu syafaat Nabi sallallahu dalam mengangkat derajat orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Syafaat Nabi sallallahu dalam mengangkat derajat para penghuni surga di atas apa yang mereka layak untuk menyandangnya. Seperti yang kita yakini, surga itu daraja bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah al-firdaus, eh, surga al-firdaus. Eh, seseorang, eh, sebetulnya misalnya, dia tingkat yang yang paling bawah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syafaat Nabi sallam dia ditingkatkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan salah satu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waminha syafaatu sallam fi kaumin yadkhuluna jannah bighairi hisab. Ini disebutkan juga oleh para ulama di antara syafaat Nabi Sallam yaitu syafaat beliau bagi sekelompok manusia yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Eh, di antaranya Ukasa bin Mihsan. Eh, ketika Rasulullah Sallam menceritakan tentang ya adanya 70 ribu orang yang masuk dalam surga tanpa hisab tanpa azab maka beliau mengatakan ya ya Rasulullah doakan aku termasuk di antara mereka maka Rasul mengatakan antamimu engkau di antara mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa al-azab. Kemudian yang berikutnya, <clears throat> wa minha syafaatuhu fi takfifil azab aman yastahiqu yaitu syafaat Nabi SAW untuk memperingan azab bagi yang telah berhak untuk mendapatkannya. Ini diantaranya paman beliau Abu Talib, yang mana dia adalah orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat dahsyat azabnya. Akan tapi dikarenakan syafaat Nabi SAW, beliau pun ya diringkankan azabnya hanya di taruh di permukaan dari api neraka. Nanti akan kita jelaskan perinciannya. Wa minha syafa'atuhu li jamil mu'min fi dukhulil jannah. Demikian pula di antara syafaat Nabi SAW yaitu syafaat beliau bagi semua orang-orang beriman untuk masuk ke dalam surga. Yang mana dikatakan atau dengan ungkapan lain Nabi SAW itulah orang pertama kali yang membuka pintu surga tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya pula, wa minha syafa'atu li al-kabair min ummati yakhrujuna minan nar. Yaitu syafaat Nabi SAW bagi para pelaku dosa besar dari umatnya. Mereka sudah masuk ke dalam api neraka. Namun dikeluarkan dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara syafaat-syafaat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama ada tiga yang khusus bagi beliau. Tadi ada berapa orang lebih? Ada tujuh ya. Ya, yang tiga itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Para malaikat, para ambia tidak memilikinya. Yaitu tadi syafatul udhma. Ini hanya khusus bagi Nabi saw. Yang kedua, syafat beliau kepada paman beliau. Yang ini khusus bagi Nabi saw. Yang mana ini bagi orang kafir yang <clears throat> dikhususkan Allah swt Meskipun dia tidak bisa keluar dari api neraka. Eh, sebagian orang mungkin mengatakan, bukankah Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in?" tidaklah bermanfaat syafaat orang yang memberi syafaat bagi orang yang kafir. Namun dikatakan para ulama syafaat Nabi kepada paman beliau ini pengecualian. Karena apa? Ada dalilnya yang mengecualikan dari keumuman ayat tersebut. Dan itu pun apa? Tidak sampai mengeluarkannya dari api neraka. Cuma apa? Diringankan saja azabnya di dalam api neraka. Kemudian syafaat yang khusus bagi Nabi SAW juga adalah syafaat untuk apa? Membuka pintu surga. Ini kata ulama tiga syafaat yang khusus bagi Nabi Sallam. Yang lainnya itu juga bisa memberikan. Seperti mengeluarkan penghuni uh, penghuni api neraka yang masih ada sedikit keimanan. Para apa dosa besar dari orang yang beriman itu dikeluarkan juga oleh selain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang khusus dimiliki oleh Nabi Sallam tadi tiga. Syafaatul uzma syafaat bagi paman beliau dan syafaat untuk membuka pintu surga. Kullu hadil anwa'i sabitatun lahu sallallahu alaihi wasallam bi al akhbar as sahiha Semua bentuk syafaat tadi itu yang dimiliki oleh Nabi SAW ini sabita, artinya wajib untuk ditetapkan sesuai dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah. Eh, namun di sini karena namanya secara singkat, ya apa tidak disebutkan semua dalil-dalilnya. Namun ada semua dalil-dalilnya yang as-sahih. Di antaranya Rasul mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para peng, e, para, para, para, para pelaku dosa besar dari umatku. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian dikatakan di sini ghair annaha la takunu illa bi idznillah taala. Namun semua syafaat ini syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat ini itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syafaat itu asalnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan izin kepada para ambia, kepada para malaikat atau orang beriman untuk memberikan syafaat kepada orang yang berhak mendapatkannya asalnya siapa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah, syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi pada waktu syafaatul uzma, Rasul tidak langsung ya memberikan syafaatul uzma tadi, namun apa meminta kepada Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, la yashfa'una illa liman irtadha." Dan tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah." Dan tidaklah bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali bagi yang diizinkan baginya. <clears throat> Maka dari sini oleh para ulama mengatakan syarat orang itu mendapatkan syafaat ada dua, yaitu yang memberikan syafaat mendapat izin dari Allah dan yang diberi syafaat itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, misalnya para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat Nabi SAW itu yang pertama syaratnya Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada para pelaku dosa besar tersebut yang sudah masuk dalam api neraka. Namun Allah memilih dari orang-orang apa yang diridhoinya. Dan Allah tidak ridha kecuali bagi orang-orang yang bertauhid kepadanya. Makanya kata para ulama, ada cara atau trik untuk orang itu bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW Yang pertama dan yang utama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul SAW mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentunya mengucapkan dan diyakini sekaligus apa diamalkan konsekuensinya yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Khalisan min qalbihi dia mengucapkannya dengan ikhlas dari dalam hatinya. Kata pak ulama, maksudnya orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW yaitu orang yang jauh dari kesyirikan dan kemunafikan. Ini yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tidak akan mungkin memberikan syafaat para ambiak tersebut kecuali bagi orang-orang yang bertauhid yang jauh daripada kemunafikan. Artinya kemunafikan yang besar. Tentunya sekali lagi dikecualikan siapa? Pamannya Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kata mak, cara mendapatkan syafaat Rasul SAW yaitu apa? Mengikuti sunnahnya Rasul SAW. Ya khususnya dalam hal-hal yang ditekankan oleh Rasul SAW untuk orang itu bisa mendapatkan syafaat beliau. Ya, di antaranya memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun dengan salawat yang masyru'ah, yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, yaitu salawat Ibrahimiyah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nasi bisyafati syafaati al qiyamah" Au aulan nasi bisyafati yaumal qiyamah aksaruhum alaiya salatah Ya, kita lanjutkan lagi. Rasul SAW mengatakan, Aulan nasi bisyafaat yaumal qiyamah aktarum alaiya salatan. Orang yang paling utama mendapatkan syafaatku, yaitu orang yang paling memperbanyak salawat kepadaku. Namun sekali lagi salawat yang masyru'ah yang ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu salawat Ibrahimiyah. Demikian pula dengan orang itu memperbanyak salat-salat sunnah. Ya, pernah suatu saat orang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, aku mohon untuk engkau memberikan syafaatmu pada hari kiamat nanti. Maka Rasul mengatakan, bika satu sujud. Eh bantulah aku, tolonglah aku, dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak salat-salat yang nafilah, kata para ulama. Demikian pula diantaranya rutin atau membaca zikir selesai al-azan. Ya. Rasul mengatakan, "Man qala hina yasma'u nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tama was salatil qa'imah, ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqama mahmudan lil wa'ata, halat lahu syafaat yaumil qiyamah." Rawahul Bukhari. Rasul mengatakan barang siapa yang selesai azan ya artinya selesai mendengarkan azan dia mengucapkan doa tadi Allahumma rabbaha dawati tama dan seterusnya maka Rasul mengatakan halat lahu syafaat yaumil qiyamah maka diberikan kepadanya syafaat kepada hari kiamat hadis riwayat Al Bukhari ini suatu yang sangat eh, terkadang diremehkan oleh sebagian orang namun paling sangat besar mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat demikian pula di antara cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat yaitu ini bagi yang mampu untuk melaksanakannya yaitu meninggal di kota Al-Madinah. Ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga Rasul mengatakan man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u lahu yaumal qiyamah. Atau fa inni asfa'u liman yamutu fiha. Barang siapa yang sanggup meninggal di kota Madinah, hendalah dia meninggal di kota Madinah, karena aku akan berikan syafaat bagi yang mati di kota Al-Madinah. Ini di antara keutamaan kota Al-Madinah. Namun bukan apa, eh, mau meninggal di sana kemudian bunuh diri, tidak. Eh, ya, justru akan jauh dari syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara cara mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syaratnya dari ayat 2 mendapat ridho dari Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Eh tentunya semua itu dengan usaha, dengan eh kita berusaha mendapatkan syafaat tersebut dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat nabinya kepada kita semuanya. Kemudian kata pengarang di sini fa yahqun naraiba fihi Syafaat-syafaat ini adalah hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Ghair annaha la takunu illa ta'ala. Namun semua itu tidak bisa terrealisasi terwujud kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, syaratnya tadi ada dua, ridho dari Allah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua syarat ini pun Allah eh firmankan dalam surat An-Najm eh kalau tadi ayatnya ada beberapa namun Allah menggabungkan dua saat tersebut dalam surat An-Najm. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di dan Allah liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat di langit dan bumi yang atau berapa banyak malaikat yang di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali bagi yang ya, diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan asyafa'a yang masih berkaitan dengan masalah iman kepada hari akhir <clears throat> yaitu kejadian-kejadian pada hari kiamat kelak diantaranya adanya syafaat dan ini juga dijaminkan oleh para ulama khususnya untuk membantah sebagian kelompok eh diantaranya kelompok al khawarij dan kelompok al mu'tazilah yang mereka secara khusus menolak mengingkari tentang adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar eh, pada hari kiamat karena mereka memiliki keyakinan bahwa bahwasanya pelaku dosa besar tidak berhak mendapatkan eh, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mereka kekal di dalam api neraka maka ketika ada dalil-dalil yang menyatakan akan adanya syafaat bagi para eh, penghuni api neraka dari pelaku dosa besar itu mereka pun tidak mau mengimaninya karena bertentangan dengan eh, akidah mereka sekarang kita masuk lagi pada poin berikutnya tentang masalah al-misak, yaitu perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan keturunannya <clears throat> untuk bersaksi bahwasanya Allah adalah rohnya dan sesembahannya. Kata pensara di sini Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz wal misaku hakun. Eh perjanjian itu adalah hak. Artinya perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan anak keturunan Adam alaihissalam. Ini tentunya sebelum manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, tidak semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi aqadahu Allah taala min Adam alaihissalam wa dzurriyyati hina masa dhahrahu biyadihi. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Adam dan keturunan Nabi Adam ketika Allah Subhanahu wa taala eh masaha mengusap eh punggung Nabi Adam dengan tangannya maka fakharajat minha kullu nasmatin hiya kainatun ila yaumil qiyamah maka keluarlah eh, setiap jiwa yang akan diciptakan Allah taala pada hari kiamat kelak ini kata kolam dinamakan alamul arwah ya adanya alam arwah sebelum adanya alamul al ajsad eh sebelum adanya alam jasad eh sebelum manusia diciptakan Allah telah mengambil perjanjian dari anak Adam tersebut atau dari manusia semuanya meskipun mereka belum diciptakan. Ini semuanya harus kita yakini karena adanya ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah yang sahihah dan juga sudah kita jelaskan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun Allah belum menciptakan manusia itu sendiri, Allah telah mengambil perjanjian dari mereka. Adapun case bagaimananya kita katakan apa? Wallahu a'lam. Namun cukup kita meyakini ini termasuk kejadian hal-hal yang gaib. Fa'aqada alimul ahda annahu rabbahu annahu rabbuhum. Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari mereka yaitu bahwasanya Allah adalah Rabbnya mereka. Eh, sebelum manusia terlahir ke dunia ini mereka sudah ya dengan fitrahnya meyakini Allah adalah Rabb mereka. Yang selanjutnya apa? harus menyatakan Allah sesembahan mereka. Wa ashadahum ala anfusihim fasyahidu. Allah pun apa? Yang mempersaksikan kepada mereka atas diri mereka sendiri bahwa si mereka bersaksi Allah adalah rohnya mereka, sesembahnya mereka. Wahada al misakul awal. Inilah perjanjian pertama yang Allah ambil dari Bani Adam tersebut. Wahwal mazkur fi ta'ala. Dan perjanjian ini tersebut di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna dan ingatlah ketika Rabbmu yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil ya dari Bani Adam dari anak-anak Adam dari eh, punggung-punggung mereka eh, keturunan mereka wa ashadahum dan Allah mempersaksikan kepada mereka atas diri mereka sendiri Allah mengatakan alas birabbikum bukankah aku adalah rob kalian maka mereka pun mengatakan bala syahidna eh benar dan kami telah menyaksikannya ini merupakan apa fitrahnya manusia kullu mauludin yuladu alal alal fitrah manusia dilahirkan dari fitrah karena memang sebelumnya eh, manusia sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala namun karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh-pengaruh yang lainnya, terkadang fitrah manusia pun ter ya, atau tergeser ataupun berubah menjadi ya, kekufuran, kemunafikan dan lain sebagainya. Padahal secara asalnya manusia telah bersaksi Allah satu-satunya rob mereka, satu-satunya sesembahan mereka. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, yang pertama, syafa'atu Rasulullah SAW di ummati hakun. Syafaatnya Rasulullah SAW bagi umatnya adalah hak. Wal misakul azali ala Adam wa dzurriyyatihi hak. Demikian pula perjanjian yang terdahulu yang Allah ambil dari anak Adam atau dari Adam sendiri itu juga hak. Eh, sebagaimana terjadi dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, tafadhalu. Masalah sifat Rasul kepada orang-orang yang eh, masuk neraka tapi dicegah. Hmm. Nah, yang maksud saya itu apa ada kriteria siapa-siapanya di dalam hadis ini? Ini ada pertanyaan tentang Apakah ada kriteria? Ya, ada pertanyaan tentang kriteria orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasul SAW yang mana mereka sebelum masuk neraka mereka dimasukkan ke dalam surga artinya tidak masuk ke dalam neraka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam yang kita ketahui sebagaimana tadi mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasul mendapatkan izin dan Allah meridhoi orang-orang tersebut. Artinya kriteria, kriterianya itu termasuk bagian daripada salah salah tadi. Yaitu orang itu bertauhid, yaitu mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun eh, mereka tentunya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dijelaskan dalam hadis ya bagaimana ciri mereka itu namun dalam hadis-hadis yang eh, tadi kita sebutkan orang-orang yang mendapatkan syafaat oleh Sallam itu yang bertauhid dan mengamalkan sunnah-sunnah tadi. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaannya? Sebelum kita lanjutkan. pertanyaan syafaat yang diberikan Rasulullah SAW di padang mahsyar itu untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk umat Rasulullah? Eh, kita tadi sudah mengatakan untuk seluruh umat manusia. Eh, karena mereka pun sudah kita sampaikan tadi datang kepada para ambia. Eh, mereka seluruh umat yang dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam padang masa atau di dalam audi al mauqif jadi seluruh umat manusia ini tidak terkecuali ya orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya. Dan ini yang sudah mungkin kita sampaikan kemarin dalam penjelasan ru'yatullah ya. Manusia melihat Allah seluruhnya menurut pendapat yang rojeh, pendapat yang kuat dari para ulama bahwasanya semua orang akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di padang masa tersebut. Ini juga berlaku pada waktu masalah syafaat. Ini juga mungkin bisa dikatakan eh pengecualian daripada permasalahan apa? orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Ini khususnya adalah ketika mereka masuk ke dalam api neraka. Ini bukan permasalahan apa mendapatkan syafaat pada waktu di padang masar. Kalau orang kafir di padang masar tetap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dalam artian Allah menyegerakan keputusan mereka. Iya. Bagaimana Ustaz menjelaskan syafaat Rasulullah khusus ada di pertama beliau, yang kedua membuka pintu surga, yang ketiga apa ya? Yang ketiga untuk paman beliau. Oh. Saya ulang lagi, yang pertama syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat untuk paman beliau dan yang ketiga, syafaat untuk membuka pintu surga. Ini yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan lagi. Poin yang ke-43. <clears throat> Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Waqad alimallahu ta'ala fima lam yazal Adadaman man jannata." Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengetahui jumlah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Wa adadaman man nara jumlatan wahida. Demikian pula Allah mengetahui berapa jumlah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Fala yazdadu fi dzalikal adadi wa la Tidak akan mungkin bertambah dan tidak akan mungkin berkurang. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah ketahui dengan ilmunya yang azali. Kemudian kata beliau, Imam Tahawi rahimahullah meneruskan lagi, wa kadzalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'alu demikian pula Allah mengetahui perbuatan-perbuatan manusia ya. atau Allah mengetahui demikian pula perbuatan-perbuatan mereka senantiasa Allah mengetahuinya ketika mereka melakukannya wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Eh dan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan bagi mereka. Wal a'malu bil khawatim. Dan amal perbuatan itu ukurannya pada akhirnya. <clears throat> Wasa'idu man sa'ida bi Orang yang bahagia adalah orang yang bahagia dengan takdir dari Allah. Wasaqiyu man saqiya bi Dan orang yang syaqi yang Dan orang yang celaka yaitu orang yang celaka dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pembahasan tentang masalah takdir. Ya. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mungkin kalau kita jumlah pembahasan yang paling banyak dalam kitab ini yaitu pembahasan masalah iman kepada takdir. Namun Al-Imam Tahawi rahimahullah tidak menjelaskan dalam satu tempat, namun eh di tempat-tempat yang terpisah. Ini semuanya menunjukkan bagaimana pentingnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan karena banyaknya manusia yang juga eh tidak memahami akan hal ini ataupun menyimpang daripada iman kepada takdir Allah ini. Kita baca caranya. Lafaz alimallahu taala fil azali adada man yadkhulul jannah min bani Adam. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengetahui dengan ilmunya yang dahulu kala, yang azali, jumlah manusia atau jumlah para penghuni eh, surga dari Bani Adam. Ini sudah kita sampaikan di antara kandungan iman kepada takdir. Yang pertama adalah tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang telah terjadi apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Allah mengetahui semuanya. Eh, di antaranya Allah telah mengetahui berapa penghuni surga sekar ah, penghuni surga pada hari kiamat kelak. Eh, berapa jumlahnya Allah telah ketahui sekarang. Siapa yang Allah masuk dalam surga Allah mengetahui dan tidak akan mungkin bisa berubah. Ya, ini sudah kita sampaikan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan tentang masalah Alkitabah, catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar. Tidak salah seorang di antara kalian kecuali telah tertulis, tercatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Eh semuanya kita sudah tertulis di dalam lahul mahfudz kemana kita akan <clears throat> kembali. Ya kita mohon kepada Allah semoga Allah memasukkan dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Allah telah mengetahui semuanya dalam ilmunya yang al azali yang dahulu kala. Wa ada zaman yadkhulun nara Demikian pula Allah mengetahui berapa jumlah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Alima kulla dzalik ala sabil ijmal wa tafsili ilman taman. Allah mengetahui segala hal tersebut secara terperinci maupun secara global. Eh, tepat sesuai dengan apa yang Allah ya ketahui. Tidak akan mungkin bisa berkurang, tidak akan mungkin bisa bertambah. Jangankan masalah masuk surga masuk neraka. Eh kita saja sekarang ini ya telah tercatat di dalam Lauhul Mahfud dalam takdir Allah Allah telah mengetahui berapa jumlah yang hadir tempat ini pada hari ini dan seterusnya. Eh Allah telah mencatat segala jalannya. Ini wajibnya untuk mengimani masalah takdir. Masalah ilmunya Allah, masalah catatan takdir Allah, masalah kehendak Allah, dan masalah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yazdadu fi adadin wala yang kusu. Tidak akan mungkin bertambah ya, ataupun berkurang jumlah mereka. Misalnya saja, eh, kalau Allah mengetahui di dalam ilmunya yang azali, yang hadir di tempat ini misalnya, hari ini misalnya 50 orang ya, atau kurang dari itu atau 50 orang sudah tidak akan mungkin pada waktu hari hanya berubah menjadi 100 atau menjadi 10 tidak akan mungkin karena apa ilmu Allah pasti tepat la yadillu rabbi wa la yansa Allah itu tidak la yadil artinya tidak jahil wala yansa tidak lupa sudah kita sampaikan ilmunya Allah tidak dijahuli oleh ketidaktahuan dan tidak diringi dengan ya kelupaan. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Eh, makanya tidak akan mungkin meleset segala kejadian dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu insanin qad kutiba lahu fi batni ummihi saqiyun aw sa'idun. Demikian pula setiap orang itu telah tertulis di dalam eh, pada waktu di dalam perut ibunya ya apakah dia sengsara ataukah dia bahagia. Ya, seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya manusia kata Rasulullah kalau sudah sampai usia berapa? 140 120 ya, 120 hari itu akan eh, ditiupkan roh kepadanya dan akan dituliskan catatan takdirnya tentang amal perbuatannya, tentang ajalnya, eh tentang rezekinya dengan tentang apa? bahagia ataukah sengsara. Ini yang sudah kita sampaikan yaitu yang dinamakan Alkitabatu Al-Umriyah. Eh, catatan umurnya manusia, artinya catatan takdir manusia secara individu-individu. Dan sudah pernah kita sampaikan ada empat catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Alkitabatul Amah, eh, catatan takdir secara umum yaitu di daun mahfud. Ini mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusianya, jinnya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya. Ini takdirnya apa? Tercatat di dalam lahul mahfud seluruhnya. Mulai dari awal penciptaan sampai ya, manusia masuk surga masuk ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Ini lahul mahfud. Catatan takdir yang umum mencakup seluruh makhluknya. Kemudian catatan yang kedua Alkitab Batul haulia Catatan takdir selama setahun atau tahunan. Yaitu Allah turunkan pada waktu Lailatul Qadar. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada Lailatul Qadar itulah Allah menurunkan apa? Semua kejadian-kejadian itu. setiap Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala akan eh, memperinci semua kejadian pada tahun itu. Dan ini tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Al-Mahfud. Ini hanya sekedar apa perincian setiap tahunnya. Ya, tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfud. Kemudian yang ketiga catatan apa? Ya, Al-Umriyah yaitu sepanjang usia manusia, tiap individu-individunya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Ini juga tidak bertentangan dengan yang kedua dan yang pertama tadi. Ini semuanya hanya perincian-perinciannya saja. Kemudian yang keempat kata pak ulama yaitu catatan malaikat ya setiap harinya. Karena malaikat mencatat setiap harinya bagaimana perbuatan seorang hamba, perbuatan kita semua yang baik ataupun yang jelek. Ini semuanya tidak meleset dari apa yang telah dicatat di dalam laul Mahfud. Eh semuanya sama. Ini kata pak ulama empat bentuk catatan takdir. Kemudian kata pengarang di sini wa kadzalika kutiba fil mahfuz. Demikian pula manusia itu sengsara atau bahagia telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Wala yatabaddalu Allah taala bidzalika abada. Tidak akan mungkin berubah ilmunya Allah selama-lamanya. Ya, tidak akan mungkin semuanya atau ah, tidak akan mungkin meleset daripada ilmunya Allah. Yang Allah ketahui pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang dia ketahui. Dan ini sudah kita sampaikan, ada sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Ya, di antaranya kelompok Al-Qadariyah. Yang pernah kita sampaikan bagaimana sikap Abdullah bin Umar yang sangat keras, sangat tegas dalam menyikapi mereka. Sampai kata Imam Nawawi, ucapan Ibnu Umar itu menunjukkan akan pengkafirannya Abdullah bin Umar terhadap kelompok Al-Qadariyah. Karena mereka mengatakan anal amra unfun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah apa terjadinya. Ini adalah bentuk pelecehan kepada Allah. Seolah-olah apa? Allah tidak tahu. Seolah apa? Allah jahil. Kecuali setelah apa terjadi baru Allah mengetahui. Ini adalah kekufuran. Makanya para ulama di sini juga bagaimana menjelaskan tentang masalah kewajiban kita mengimani tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata pensarah di sini wa kadzalika af'alul ibadi fima 'alimallahu minhum an yaf'alu. Demikian pula perbuatan hamba-hamba yang Allah telah ketahui dari mereka ketika mereka melakukannya. Fakat alima subhanahu wa ta'ala af'ala khalqi qabla an yaf'aluha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengetahui perbuatan hamba sebelum mereka apa? melakukannya. Eh, sekali lagi semuanya Allah telah mengetahuinya. Ya, alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun kaifa yakun. Eh, semuanya Allah telah mengetahuinya alimaha fil azal. Allah mengetahuinya pada ilmunya yang terdahulu. Ya, ilmunya Allah merupakan sifat Allah yang ada sejak dahulu kala sebelum makhluk Allah terciptakan. Wa kata Setelah Allah mengetahui, Allah menulisnya dalam lahul mahfud. Ini yang kedua tadi, iman kepada takdir, ilmunya Allah, catatan catatan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Inallah kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina fasana Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan rufiatil aklam wajah fatil suhuf telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran yaitu lembaran-lembaran dalam lahul mahfud semuanya telah tercatat tidak akan mungkin bisa manusia meleset dari takdir Allah tersebut. Ma'sobaka lam yakun yukhti'aka wa ma'akhto'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin meleset darimu. Eh, dan apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu. Oke, eh, makanya sekali lagi kalau orang itu betul-betul meyakini, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala seperti ini, seperti sebagaimana yang telah diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia akan tenang hatinya. Ya, artinya apa? Dia betul-betul memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia telah berusaha <clears throat> sebaik-baiknya. Wa bazarik bazalik dan Allah pun mentakdirkannya. Wa kullu insanin muyassarun lima khuliqala. Semua manusia itu dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan baginya, sesuai dengan apa yang Allah catat baginya am alul jannah fayasaruna li amali eh, fayasaruna li amali al jannah adapun penghuni surga akan dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan penghuni surga dan sudah kita sampaikan Allah Maha Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya Allah Maha mengetahui siapa yang berhak masuk surga yang dengannya Allah memudahkan jalan yang menuju surga dan Allah maha mengetahui siapa yang berhak masuk neraka. Dan Allah pun apa membuka pintu baginya untuk terus berbuat. Akhirnya yang menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Eh, semua ada hukum apa? Sebab akibat. Ya. Allah tidak semena-mena begitu saja. Allah tidak langsung begitu saja menjerumuskan orang ke dalam neraka. Kecuali dengan apa? Orang itu ya yang pertama kali menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Falamma zahu azab Allah Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Ya, demikian pula yang mereka betul-betul berusaha mencari jalan menuju surga, berusaha sekuat tenaga mencari ya jalan menuju surga, maka semakin Allah mudahkan jalannya menuju surga tersebut. Allah terus berikan hidayah, berikan taufik, Allah berikan pertolongan. Eh meskipun terkadang apa banyak halangan dan rintangan, tetap Allah akan mudahkan. Karena Allah tahu orang ini berhak masuk surga, maka Allah pun membantu dia untuk apa berbuat sebagaimana perbuatan penghuni surga tersebut. Amma ahlul jannah fayyassaruna ili amali al jannah. Adapun penghuni surga, Allah mudahkan jalan mereka untuk berbuat sebagaimana perbuatan penghuni surga. Wa amma ahlun nar fayassaruna li amali ahlin nar. Adapun penghuni neraka, Allah mudahkan jalannya di dunia ini untuk terus menerus berbuat perbuatan maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran sehingga dia pada akhirnya masuk ke dalam api neraka. Ya wa kulluhum yataqallabuna fi masyati baina qadri wa adli. Ini yang yang ada pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu berada dalam kehendak Allah. Antara keutamaan dari Allah, antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk surga itu karunia keutamaan dari Allah, yang masuk neraka karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya kemudian wal a'malu bil khawatim. <coughs> Dan ukuran amal perbuatan manusia itu dilihat pada akhir hayatnya. Ini yang sebetulnya harus terus kita renungkan. Ya, harus kita terus pikirkan, harus betul-betul kita siapkan. Bisakah kita mengakhir hayat kita dengan husnul khatimah? Nas Allah husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah ya akhir yang baik. Ya, makanya jangan terlalu bangga jauh dengan apa yang kita lakukan sekarang belum apa-apa kita ini. Ya, belum apa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Nauzubillah min dalik min suil al khatimah. Ya, wal amal kata Rasulullah innamal amal bil khawatim. Sesungguhnya ukuran amal perbuatan manusia itu dilihat pada akhirnya. Fakat yuktam lirrajuli bi amalin salihin ba'da isa'atin al jannah. Maka terkadang seorang itu mengakhiri hayatnya atau hidupnya dengan amal soleh. Padahal sebelumnya dia berbuat apa? Eh, kemaksiatan. Berbuat banyak apa? Penyimpangan. Cuma Allah tahu orang ini hatinya baik. Eh, ya. Karena apa? Dia meskipun tersandung, eh, ya, tergelincir sana sini, cuma dia berusaha untuk bangkit, untuk berusaha mencari kebenaran, berusaha beramal soleh, eh, dan betul hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah apa selamatkan dia sebelum dia meninggal dunia. Ya, dan ini mungkin banyak kita saksikan. Berapa banyak orang dahulu, eh, istilahnya mursal, banyak berbuat maksiat pada akhir hayatnya. Atau mungkin pensiun, tobat, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Eh, masih apa? Ada harapan untuk dia mengakhiri hayatnya dengan husul al-khatimah. Eh, semua dengan taufik, hidayah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia fadl min Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yuktamir rajuli bi amalin saleh ba'da isa Eh, maka terkadang seorang itu diakhiri hayatnya dengan amal soleh setelah dia berbuat banyak kejelekan maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana juga yang disabdakan Rasul Sallam. Eh, Rasul mengatakan wa inna ahdaku layak malubi bi amali ahli nar Ayat hatta mayakunu yakunu huwa baina ila dira' fa yasbiqu kitab fa bi amali ahli jannah fa Eh sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dahulunya dia berbuat seperti amalan penghuni api neraka sampai antara dia dengan surga hanya sejengkal saja, selangkah saja. Namun takdir mendahulinya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni surga, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Eh maka terkadang ya kalau kita melihat orang itu banyak berbuat maksiat, ya terkadang apa? Perlu kita ingat hadis seperti ini. Mungkin bisa jaya apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, maka perlu untuk kita terus mendakwainya, menasihatinya. Jangan terus asa. Eh, selama dia masih apa ada harapan untuk bertobat kepada Allah, terus dekati, terus nasihati. apa Rasul telah menjanjikan. Ada salah seorang di antara kita yang awalnya jelek namun akhirnya apa? Baik. Ya. Semua itu apa? Eh, perlu untuk kita berusaha menyelamatkan orang-orang tersebut. Demikian pula terkadang tidak boleh kita eh sombong ya ataupun mangka atau meremehkan orang ya menang-menang kita sudah banyak ibadah yang lain berbuat maksiat kita kemudian apa menfonisnya dengan hal-hal yang tidak eh terpuji eh sebagaimana kita dua orang sebelum eh kita eh dari umat-umat sebelum kita eh dua orang dari Bani Israel yang bersaudara yang satunya ahli ibadah yang satunya ahli maksiat setiap yang ahli maksiat ini berbuat maksiat, yang ahli ibadah menasihati, aksir, berhentilah berbuat maksiat. Dinasihati terus sampai ia eh, bosan. Sampai dia terakhir mengatakan, engkau termasuk penghuni api neraka. Ketika Allah mewafatkan keduanya, ya, Allah masukkan yang berbuat ahli maksiat, yang, apa yang berbuat maksiat ke dalam surga, yang ahli ibadah masuk ke dalam api neraka. Allah mengatakan, bertanya kepada yang ahli ibadah tadi, dari mana engkau tahu aku akan apa? Memasukkannya ke dalam neraka. Ya. Dari sinilah pula Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan Wakam min hasanatin yududkhil sahibaha finnari. Berapa banyak perbuatan baik seseorang memasukkannya ke dalam api neraka. Wakam min sayiatin tudkhil sahibaha ilal jannah namun sebaliknya, berapa banyak orang-orang yang berbuat kejelekan, kejelekan itu masukannya ke dalam surga. Mungkin banyak yang bertanya kepada kita, bagaimana kok bisa demikian? Yang berbuat baik masuk masuk surga, eh, yang berbuat baik masuk neraka, yang berbuat jelek masuk ke dalam surga. Kok dibalik? Apa nggak salah? Ya. Jawabannya tidak. Namun apa? Perlu salah. Eh, perlu penjelasan, perlu perincian. Imam Nukayyim mengatakan seperti ini dengan alasan berapa banyak orang yang berbuat kebaikan, kebaikannya memasukkannya ke dalam neraka. Karena apa suri tadi? Sombong. Ya. Sampai saya mengkoin saudaranya apa? Masuk neraka. Dari mana dia tahu hal yang baik seperti itu? Maka Allah pun masukkannya ke dalam apa? Ke dalam neraka. Ya, makanya ketika orang itu berbuat ibadah, banyak introspeksi. Harus ingat Berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, masih belum seberapa ibadahnya. Jangan sombong dahulu. Jangan merasa dia telah memberikan nikmat kepada Allah atau meremehkan saudaranya yang lain. Ya, perlu terus untuk introspeksi. Ya, makanya diantara hikmah atau rahasia mengapa kita disyariatkan, dianjurkan untuk istighfar selesai salat eh fardu di antaranya apa? Untuk memerangi perasaan-perasaan seperti perasaan-perasaan apa? sombong ketika selesai beribadah. Karena Rasulullah tidak insarafa min salati istighfar salasa. Kata Toba, sahabat Rasulullah beliau mengatakan Rasul SAW selesai sholat fardu istighfar tiga kali. Eh secara umum nama istighfar itu selesai orang berbuat maksiat. Namun ini apa selesai sholat disuruh istighfar. Apa rasanya kata para ulama? Untuk memerangi perasaan al-kiber, sombong. Ataupun apa? Merasa telah berbuat yang sebanyak-banyaknya. Ingat bahwa saya mungkin dalam salat Anda kurang ikhlas, mungkin dalam salat Anda kurang ittiba, banyak istighfar. Jangan sombong dahulu, jangan pernah merasa, mengatakan, ya, anak termasuk penghuni surga. Anak telah berbuat berbuat dan sedikit dan sebagainya. Harus orang itu merasa selalu kurang, kurang imannya, kurang amalnya, kurang ilmunya dan sebagainya. Eh, jangan merasa telah sempurna. Ya, Rasul SAW saja tadi istighfar selesai salat fardu menunjukkan bahwasanya orang itu harus tawadhu dalam segala hal. Demikian pula kata Imam Nukaim rahimahullah berapa banyak kejelekan itu memasukkan pelakunya ke dalam api ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi orang itu berbuat kejelekan, eh hancur hatinya. Ya. Kemudian dia apa? Bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha yang mana perbuatannya tersebut akan mengalahkan perbuatan orang yang dahulunya pernah berbuat apa? Kebaikan. Ya ini mungkin ya bisa kita saksikan. Berapa banyak teman-teman kita yang sudah lama eh karena sudah bosan belajar ilmu, bosan belajar ilmu, belajar apa beribadah, eh terkadang apa mengalami futur, ya mundur ke belakang. Yang ini yang baru masuk, eh tahu dakwah salafiyah, masya Allah nggak pernah apa terlambat kajian, nggak pernah terlambat misalnya salat eh, lima waktunya, nggak pernah terlambat tahajudnya sebagainya mengalahkan yang apa istilah yang kawaan yang yang senior. Ini berapa banyak seperti seperti itu. Ya, ini adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang harus memikirkan innamal a'malu bil khawati. Bahwasanya amal perbuatan manusia itu dilihat pada akhir hayatnya. Jangan bangga jauh. Ya, kita pikirkan bisakah kita apa? Mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Ya, kita berusaha, kita mohon kepada Allah semoga kita bisa istiqamah. Ya, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Wa qad yuhtamil rajul bi amalin khabisin ba'da amalin salihatin fayadkhulan nar. terkadang seseorang itu apa? Diakhiri hidupnya dengan perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat setelah dia apa? Dahulunya pernah berbuat eh perbuatan yang baik, berbuat amal-amal as-saleh, maka dia pun masuk ke dalam api Awalnya baik, ya, pertengahannya baik, akhirnya jelek. Namun ini dikatakan oleh Rasulullah ada sebabnya. Eh, sekali lagi semua ada hukum sebab akibatnya. Di antara sebabnya karena orang itu ketika awal-awal berbuat kebaikan, pertengahan berbuat kebaikan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan inna adakum layak malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dara fa yasbiqu al kitab fa yamalu bi amali ahli annar fa Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang dahulunya dia berbuat perbuatan penghuni surga fima ya yabadulinnas yang nampak di hadapan manusia. Kelihatannya masya Allah rajin belajar ilmu agama, rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin bersedekah dan sebagainya. Namun yang nampak di hadapan manusia. Padahal Allah tahu orang itu ingin untuk dipuji. Untuk apa? Didengar ucapannya dan sebagainya. Mendapatkan kehormatan, mendapatkan eh wanita atau yang lain, Maka apa? Allah membalikkan keadaannya. Pada akhir hayatnya Allah jadikan dia apa? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min su'ul khatimah. Ya oleh karena itulah seorang muslim sekali lagi, seorang hamba harus betul-betul terus introspeksi. Apakah dia betul-betul beramal ikhlas karena Allah ataukah tidak? Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Akhir hayatnya diancam su'ul khatimah. Ya. Dan dari sini pula seorang muslim tidak dibolehkan untuk apa? memberikan gelar misalnya syahid atau penghuni surga kepada orang yang awalnya kelihatan berbuat kebaikan karena tidak tahu hatinya bisa jadi apa dia berbuat <coughs> eh perbuatan yang baik itu karena selain Allah Subhanahu wa taala fal ibratu wal ibratu bil khawatim eh, sekali lagi ukurannya pada akhir hayatnya cuma jangan juga disalah kaprah ya, jangan mengatakan tidak apa-apa lakoni menangkari Ya. Nanti saja pada akhir kalau mau ya datang malakul maut nanti saya akan apa bertobat. Dari mana anda bisa mengetahui kalau anda akan meninggal dunia pada waktu itu juga? Ya, maka wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk menggapai maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala sa'ida illa man qadallahu lahu sa'ada wa qaddaraha lahu wa katabaha wa ja'alahu min ahliha. Ya, tidak ada orang yang berbahagia kecuali orang-orang yang telah Allah takdirkan baginya kebahagiaan dan Allah telah qaddaraha dan mencatatnya dalam lahul mahfud. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah catat di dalam lahul mahfud dan sekali lagi semuanya ada hukum sebab akibat. Orang itu tidak akan mungkin bisa bahagia di dunia maupun di akhirat kecuali dengan betul-betul menjalankan apa yang telah Allah gariskan untuk menuju kepada kebahagiaan tersebut. Ya. Demikian pula wala syaqiya illa man qadallahu lahu syaqawa wa qaddaraha lahu wa katabaha wa ja'alahu min ahliha. Demikian pula tidak ada orang yang sengsara kecuali yang Allah telah takdirkan kesengsaraan baginya dan Allah telah mencatatnya dan dia dijadikan sebagai orang-orang yang sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Tidak boleh Allah ditanya mengapa Allah berbuat demikian, namun mereka yang akan ditanya. Jangan ditanya mengapa Allah menjadikan orang itu bahagia, memberikan orang yang sengsara. Tidak boleh Allah ditanya. Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa? Kehendaknya. Manusia adalah hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Allah berbuat se ya, sekehendaknya. Ya, meskipun demikian kita yakini Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Yang pertama wajib untuk kita meyakini Allah Maha mengetahui. Dan Allah telah menyatakan dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwasanya orang kafir tidak akan mungkin keluar dari api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulai kaum syarul bariyah. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanu anhu Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan apa? Kembali lagi berbuat yang seperti yang mereka lakukan dahulu. Artinya gak akan mungkin mereka dikeluarkan dari api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar dari api neraka, dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Mustahil orang kafir apa? Masuk ke dalam surga. Hatta yarijal jamalu fi samil khiyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin orang kafir masuk ke dalam surga kecuali kalau unta bisa masuk apa? Jarum. Ya, bang jarum. Artinya ya, tentunya yang lubang jarum yang sudah ma'ruf ya jangan dibuat-buat lagi. Ya. Ini mustahil. Artinya ketika Allah mengambil dengan genggamannya ya orang-orang dalam api neraka itu tidak akan mungkin. Istilahnya apa? Katut orang kafir tidak mungkin karena Allah Maha mengetahui. Ya. Ini pertanyaan tulang sulbi itu di mana letaknya? Ini gimana Pak? Eh? Tahu. Ya. Pak dokternya nggak tahu ya. Dari kan? Langsung. Eh? Iya kan? Langsung kan sama aja. Iya. Ya insya Allah selang rusuk atau tang sulbi ini kurang lebih sama letaknya kan di apa di pinggang namanya ya ya kurang lebih kan itu ya itu Allah taala alam nanti dilihat lagi anatomi ah, kerahnya nanti. Iya. Apakah orang tua Nabi Muhammad SAW nabi masuk neraka? Iya. Iya, kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka dengan persaksian dari putra mereka sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW. Alaihi wasalah. Ketika ada seorang sahabat bertanya, Aina abi di manakah orang tuaku artinya di, neraka, di surga atau di neraka? Rasul pertama kali tidak atau Rasul mengatakan pina di neraka. Kemudian ketika orang itu mau pulang, Rasul mengatakan inna abi wa abaka pina. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam api neraka. Ini ayahnya Rasulullah Salam. Adapun ibundanya beliau Salam juga demikian. Ketika Rasulullah Salam meminta izin untuk apa namanya memintakan ampun kepada Allah untuk ibundanya beliau tidak diberikan ampun. Bahkan apa? Turun ayat yang berbunyi maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba mimba ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim tidak selain bagi Nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah ulil kurba, kerabat mereka, orang tuanya atau yang lainnya setelah jelas bagi mereka annahum min ashabil jahim. Bahwanya mereka adalah termasuk penghuni neraka al-jahim. Ini berkaitan dengan apa? Izinnya Rasulullah kepada Allah untuk mintakan ampun, namun tidak apa? Diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan saya eh, sempat menerjemahkan sebuah buku yang saya kasih judul Kafirkah Kedua Orang Tua Ar-Rasul SAW yang itu oleh Mula Ali Qari dengan ditahkik oleh Syekh Masyur Hasan Salman di situ dibawakan eh, riwayat-riwayat dan juga Jalil-Jalil yang menyatakan kedua orang tua Rasul masuk ke dalam api neraka. Eh, kalau ada orang mengatakan, eh kok begitu teganya antum mengatakan seperti itu? Eh kita katakan Rasul Islam sendiri eh, putra mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya. Mana yang lebih menghormati, yang lebih kasihan Anda atau Nabi Muhammad SAW dengan kedua orang tua beliau? Itunya beliau yang lebih kasih sayang kepada orang tua. Namun karena memang adalah agama Allah, agar suatu hal yang Allah wahyukan kepada beliau, maka beliau menyatakan sesuai dengan eh, keadaan apa adanya. Di bawahnya kedua orang tua Rasul di dalam api neraka. Ya. Dan dari sini kita pula kita mengetahui apa? tidak ada manfaat nasab keturunan tanpa apa? Al-iman wal amal as Ini orang tuanya Rasul langsung itu masuk dalam api neraka. Apalagi yang sudah apa? 14 abad lebih mengaku dan Rasul salam dijamin masuk surga atau bahkan apa? Eh sudah punya kaplingan di surga dan seterusnya. Ya, ini adalah suatu hal yang batil. Ya, makanya Rasul mengatakan man batta abi amalu lam yusib binasabuhu eh barang siapa yang eri eh, eh, lambat amal perbuatannya tidak akan mungkin dipercepat dengan nasab keturunannya. Ya. Orang yang akan diberikan kepada orang mukmin di surga dan yang akan diberikan orang kafir akan juga jadi jatuh di Iya, semua kejadian baik yang ada sekarang di dunia Demikian pula baik mereka yang sudah masuk dalam surga, masuk neraka, kenikmatan atau azab itu semuanya telah tercatat dalam lahul mahfud. Eh, semua kejadian tidak ada yang bisa meleset dari apa yang Allah catat dalam lahul mahfud. Ini wajib untuk kita meyakininya. Ya. Kan ya. Jadi peristiwanya tercatat secara rinci. Iya, terperinci seperti tadi. Dikatakan apa? Allah mengetahui secara terpilih secara global semuanya. <clears throat> Masih ada pertanyaan lagi? Jadi orang tua Nabi itu selamanya di neraka. Iya, selamanya dalam api neraka karena mereka kafir, musyrik, tidak mengikuti ajaran ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertawaf kepada Allah Subhanahu wa taala perjanjian yang diambil Allah untuk anak Adam itu diambil dari tulang sulbi atau dari tulang punggung. Eh tadi ayatnya jelas ala buhurihim. Eh, ya Allah mengambil dari mereka dari punggung mereka. Demikian pula dalam hadis ketika Allah mengusap eh, punggung Nabi Adam alaihissalam mengambil perjanjian eh dari eh, dari tempat tersebut. Wallahu taala alam. Masih ada lagi? Ya. Uh, disampaikan bahwa ketika Mi'raj Nabi Allah Salam uh, eh, sana dikisahkan bahwa Nabi melihat para penghuni neraka. Iya. Nah, kita imani bahwa saat ini surga dan neraka itu iya. ada dengan penghuni-penghuninya. Nah, yang jadi pertanyaan yang jadi penghuni surga dan neraka saat ini itu umat dari siapa dan apakah mereka tidak melalui hari akhirat yang telah kita iya. coba Ya ada pertanyaan tentang masalah Isra wal Mi'raj yaitu ketika Nabi SAW diperlihatkan oleh Subhanahu wa taala tentang penghuni surga dan penghuni api neraka. Ini pertanyaannya kejadian seperti ini, ya apakah yang dilihat oleh Sallam dari penghuni neraka, penghuni surga itu umat dari siapa? Padahal belum terjadi apa? Hari kiamat belum terjadi hari penghisaban dan sebagainya kok sudah ada para penghuni surga, para penghuni neraka. Ini sekali lagi kalau kita memahami ayat wallahu ala kulli syai'in qadir akan apa? mudah untuk kita memahami dan mencernanya. Bahwasanya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Di antaranya apa? Allah memperlihatkan sesuatu yang belum terjadi seolah-olah itu apa telah terjadi. Allah Maha Kuasa. Allah menampakkan kepada Nabi Sallam itu sesuatu yang hakiki dan itu pasti akan terjadi pada waktu nanti hari kiamat kelak. Ya kita yakini para penghuni surga penghuni neraka tidak ada sekarang. Surga dan nerakanya sudah ada. Cuma penghuni surga penghuni nerakanya tidak ada. Karena apa? Belum terjadi hari kiamat, belum ada hari penghisaban. Ya. Namun yang dilihat oleh Nabi Sallam itu adalah apa yang Allah tampakkan kepada beliau. Dan itu akan terjadi sesuai dengan apa nantinya. Ya. Jadi sekali lagi, kok bisa? Sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Ya, kalau kita yakin seperti ini, insya Allah mudah untuk mencernanya. Ya. Ya, saya cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Barakallahu fikum wa aku da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <laughs>